satu dari empat paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup atau yang masih hidup ketika beliau diutus menjadi seorang rasul. Dan Abu Thalib memiliki jasa-jasa yang sangat besar baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi ataupun terhadap Islam dan kaum muslimin. Karena Abu Talib telah memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Sejak berumur 8 tahun. Dia telah mengasuh dan memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti anaknya sendiri dan dia sangat menyayangi dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti anaknya sendiri. Sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak dewasa, Abu Talib mengajak beliau untuk mengikuti kafilah dagang. Tetapi di tengah perjalanan dia dicegat oleh seorang pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani yang masih beriman dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Dan dia membaca kitab Injil. Pendeta ini melihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kenabian. -tanda seperti yang tertera di dalam Injil. Maka pendeta ini berkata kepada Abu Talib bahwa beliau khawatir apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turut serta terus bersama kafilah dagang maka akan disakiti oleh orang-orang Yahudi akan diganggu oleh orang-orang Yahudi sehingga pendeta ini mewasiatkan kepadanya untuk membawa pulang kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena orang-orang Yahudi itu sudah sifat mereka mengganggu orang-orang yang beriman bahkan membunuh para nabi wa qatlihimul anbiya bighairi haq mereka membunuh para nabi tanpa hak apa yang terjadi jemaah sekalian Abu Talib percaya dengan ucapan pendeta tersebut maka beliau pun membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Makkah tidak jadi meneruskan perjalanan ini juga sekaligus menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan percaya bahwa beliau nanti akan diutus menjadi seorang nabi. Demikianlah Rasulullah demikianlah Abu Talib begitu cinta dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang rasul. Maka beliau mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara terang-terangan. Maka orang-orang musyrik pun tidak senang, tidak senang dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak senang jemaah sekalian? Sebab beliau bukan saja mengajak orang untuk masuk Islam Tetapi mengajak orang untuk mengingkari Dan menyalahkan Sesembahan-sesembahan selain Allah Termasuk sesembahan-sesembahan Kaum musyrikin Quraisy. Maka mereka marah Mereka tidak senang Mereka merasa dibodoh-bodohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka pun minta kepada Abu Talib supaya mau berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan dakwahnya. Maka Abu Talib pun memenuhi permintaan mereka. Artinya apa? Orang-orang kafir Quraisy ketika itu tidak berani mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Abu Talib minta Abu Talib untuk berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau mau berhenti. Kenapa zaman sekalian mereka tidak mau mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena segan kepada Abu Talib. Karena segan kepada Abu Talib. Maka Abu Talib berbicara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta beliau untuk berhenti saja berdakwah. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepadanya bahawa apapun yang terjadi, beliau tidak mungkin meninggalkan tugasnya untuk menyampaikan kalimat La ilaha illallah, menyampaikan dakwah tauhid mengajak manusia beriman hanya kepada Allah dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Apa yang terjadi setelah itu jamaah sekalian? Ternyata Abu Talib pun menunjukkan tekadnya akan terus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi. Sampai pada akhirnya memuncak penindasan dan gangguan kaum musyrikin terhadap kaum muslimin sehingga tidak sedikit para sahabat ketika itu yang disakiti secara fisik sampai-sampai mereka sudah tidak tahan lagi dan mereka sudah tidak mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk pergi berhijrah yaitu ke negeri Habasyah tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak berhijrah. Kenapa jamaah sekalian? Karena ketika itu masih ada Abu Talib. Di antara faktor yang sangat penting kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak perlu berhijrah. Karena di antaranya ketika itu masih ada Abu Talib yang disegani oleh kaum musyrikin dan menunjukkan tekad yang kuat untuk selalu membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya diboikot oleh kaum musyrikin betul-betul diboikot Abu Thalib pun ikut diboikot pada intinya Abu Thalib merasakan pahit getirnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia juga ikut merasakan susahnya sampai tibalah hari wafatnya Abu Talib disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari tabi'in yang mulia Sa'id bin Al-Musayyib radhiyallahu anhu dari bapaknya Al-Musayyib radhiyallahu anhu kata beliau Lamma hadarat Abu Talib bin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kematian menjelang pada Abu Talib maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya. Artinya menjenguknya ketika sedang sakit menjelang wafat. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan ketika itu sudah ada dua orang teman karib Abu Talib yang juga termasuk pemimpin orang-orang kafir ketika itu yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Fakallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ammi, kul ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Satu kalimat yang dengan itu aku akan menjadi hujjah untukmu di hadapan Allah kelak pada hari kiamat." Faqala lahu atarzabu an millati Abdul Muttalib maka dua orang sahabat karib Abu Talib ini berkata kepadanya, Apakah kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Agama bapakmu sendiri, agama nenek moyangmu, sehingga kamu sudah mau mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang kembali seruan beliau untuk kesempatan yang terakhir karena itu sudah menjelang wafatnya wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah satu kalimat yang dengan itu aku akan menjadi hujjah untukmu di hadapan Allah kelak pada hari kiamat tapi dua orang ini pun mengatakan kalimat yang sama menghalangi Abu Talib jangan sampai mengucapkan la ilaha illallah Atargabu an millati Abdul Muttalib? Mereka berdua mengatakan, apakah kamu sudah benci dengan agama bapakmu sendiri Abdul Muttalib? Fakana akhiru kalamihi huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Pada akhirnya jemaah sekalian, akhir ucapan Abu Talib dia berada di atas agama nenek moyangnya agamanya Abdul Muttalib yaitu menyembah berhala dan dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih betapa orang yang beliau cintai ini pamannya sendiri yang memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dan juga sangat besar jasanya terhadap Islam ternyata berakhir tragis mati dalam keadaan kafir sejelek-jeleknya su'ul khatimah sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika itu la astaghfiranna laka ma lam unha anka sungguh benar-benar aku akan mohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang maka apa yang terjadi jemaah sekalian fa anzalallahu azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya maka lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى tidaklah patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun kerabat mereka yang terdekat. Surat At-Taubah ayat ke-113. Wa anzalallahu fi Abi Thalib. Kemudian Allah menurunkan ayatnya yang lain tentang Abu Talib. Kenapa dia tidak mendapatkan hidayah? sebagai juga teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia harus menyesali Abu Talib tidak mendapatkan hidayah? Atau kenapa beliau terlalu bersedih dia tidak mendapatkan hidayah? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya tentang Abu Talib, Inna la tahdi man ahbabta." Walakin Allah yahdi man yasha wa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Surat Al-Qasas ayat ke-56. Inilah akhir kisah Abu Talib yang menyebabkan turunnya dua ayat di dalam Al-Quranul Karim. Surat At-Taubah ayat ke-113 dan surat Al-Qasas ayat ke-56. Jemaah sekalian, di dalam kisah Abu Talib sampai wafatnya terdapat hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang telah disebutkan para ulama. Di antaranya yang bisa kita petik pelajaran yang pertama adalah tentang bahaya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dosa yang terbesar. Dosa yang paling berbahaya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohonkan ampun bagi pamannya sendiri. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah dilarang untuk memohonkan ampun untuk ayahnya sendiri. Bahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam Allah mengatakan anaknya itu bukan keluarganya. Pada hakikatnya anaknya yang musyrik itu yang kafir kepada Allah pada hakikatnya bukan anaknya dilarang oleh Allah Tabaraka wa taala untuk memohonkan ampun bagi anaknya sendiri. Kenapa jemaah sekalian? Sebab orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah telah Allah tetapkan tidak ada lagi ampunan untuk mereka. Tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat ke-48 dan ayat ke-116. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan orang yang menyekutukan Allah apabila dia mati sebelum bertaubat tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan ampunan. Adapun dosa selain kesyirikan sebanyak dan sebesar apapun masih mungkin mendapatkan ampunan. Lima yasha bagi siapa yang Allah kehendaki. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dengan tanpa menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Ini jemaah sekalian. Janji Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang berjumpa dengannya tanpa menyekutukannya. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan Hakullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak Allah, hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Bahkan disebutkan di dalam hadisul bitaqah. Hadis kartu. Hadis kartu itu adalah istilah para ulama tentang hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yang bercerita tentang seorang yang dibangkitkan pada hari kiamat lalu dibentangkan catatan-catatan dosanya sebanyak 99 gulungan catatan dosa. Dan setiap satu catatan dosa sejauh matanya memandang. Jemaah sekalian bisa dibayangkan Betapa banyak dosanya. Dosanya ada 99. cuma 99. Tapi setiap satu catatan itu sejauh matanya memandang dikalikan 99. Sampai-sampai dia sudah yakin betul saya pasti masuk neraka. Betapa tidak, dosanya dia lihat di hadapannya. Tidak satu pun yang dia ingkari. Semuanya dia akui, catatannya lengkap detail. Ya. Kalau kita biasa buka website yang mengandung maksiat, kita bisa hapus historinya kan? Nggak ketahuan. Kalau ini nggak mungkin dihapus, nggak mungkin kita bisa menghapusnya. Lengkap detail di dalam catatan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia sudah betul-betul yakin dia akan celaka. Lalu dikeluarkanlah sebuah kartu. Itulah satu-satunya amalan dia. Kartu itu tertulis La ilaha illallah. Maka ditimbang antara kartu ini dengan 99 catatan dosanya, setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Ternyata kalimat tauhid la ilaha illallah itu lebih berat maka dia diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi jemaah sekalian, kisah Abu Talib menunjukkan kepada kita bahayanya perbuatan syirik. Orang yang melakukan syirik tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan ampunan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya yang mulia demikian pula kaum mukminin untuk mendoakan kaum musyrikin. Maksudnya dilarang di sini adalah mendoakan mereka sama sekali apabila mereka sudah mati. Apabila mereka sudah mati. Adapun ketika mereka masih hidup, masih bisa kita doakan supaya dapat hidayah. Tapi nggak bisa juga kita doakan supaya dia diampuni. Itu juga nggak mungkin. Selama dia masih menyekutukan Allah, selama dia tidak bertobat kepada Allah. Tapi bisa kita doakan untuk mendapatkan hidayah. Oleh karenanya jemaah sekalian, dari sini juga kita dapat pelajaran yang sangat berharga. Apabila kita benar-benar cinta kepada keluarga kita, apabila kita benar-benar cinta kepada saudara-saudara kita, maka dakwahi mereka. Larang mereka melakukan kesyirikan. Ini yang paling penting. Dari semua perbuatan dosa, yang paling penting untuk kita ingatkan adalah dosa syirik. Sebab kalau sampai dia mati dalam keadaan dia masih menyekutukan Allah, kita nggak boleh doakan dia. Tapi andai dia mati dengan dosa sebanyak dan seberat apapun, setiap hari dia bergelimang dosa, asal itu bukan syirik, masih bisa kita doakan. Masih bisa kita doakan. Tapi kalau dia sudah mati dalam keadaan menyekutukan Allah, sama sekali tidak boleh kita doakan. Bahkan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah sudah pasti mereka masuk neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya tidak juga ada harapan untuk mendapatkan syafaat sebagaimana firman-Nya innahu mayyushrik billah faqad harramallahu Allahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar wa min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang zalim tersebut. Wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang musyrik yang zalim tersebut kawan setia dan pemberi syafaat yang ditaati. Makanya jemaah sekalian, di antara orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah para pelaku dosa besar. Selama dosa itu bukan syirik. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku itu akan diberikan juga kepada para pelaku dosa besar selain daripada kesyirikan dan kekufuran dari kalangan umatku. Jadi masih ada harapan mendapatkan syafaat. Dan syafaat itu kadang diberikan kepada seseorang yang seharusnya dia masuk neraka. Maka dengan syafaat nggak jadi masuk neraka ataupun dia sudah masuk surga dengan syafaat surganya lebih ditinggikan ataupun dia sudah terlanjur masuk neraka maka dengan syafaat dia keluar lagi dari neraka tetapi dengan syarat dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun kalau dia menyekutukan Allah maka tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan syafaat tidak ada harapan mendapatkan ampunan dari Allah tidak juga mendapatkan syafaat. Oleh karena itu jemaah sekalian, kisah Abu Talib mengingatkan kita bahaya kesyirikan. Oleh karena itu juga kita dapat memahami bahwa ilmu yang paling penting untuk kita pelajari adalah ilmu tauhid. Adalah ilmu tauhid yaitu mengenal tauhid yang sebenarnya serta mengenal apa saja yang termasuk kategori kesyirikan untuk kemudian kita jauhi. Ini jemaah sekalian ilmu yang paling penting di dunia ini yang lebih wajib untuk kita pelajari ilmu tauhid agar kita dapat membedakan yang mana ibadah kepada Allah dan mana yang termasuk kategori kesyirikan. Sebab tidak sedikit orang-orang yang terjerumus di dalam kesyirikan karena kebodohan mereka. Karena ketidaktahuan. Makanya sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." wa kuntu as'aluhu anishar makhafata an aqa'a dahulu kebanyakan manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan sedangkan aku bertanya tentang kejelekan karena aku takut terjerumus dalam kejelekan tersebut jemaah sekalian berapa banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan hari ini karena kebodohan Dan lebih ironis lagi Syirik kepada Allah Yang merupakan dosa terbesar Dan dosa yang tidak terampuni Apabila seorang mati sebelum taubat Malah dianggap sebagai ibadah Yang dicintai Allah Yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Dan mereka ditipu oleh syaitan Menamakan ibadah-ibadah tersebut yang mereka lakukan kepada selain Allah seakan-akan suatu amal soleh. Kesyirikan mereka sebut dengan tawasul. Dikesankan seakan-akan itu ibadah. Padahal itu bukan tawasul yang disyariatkan. Yaitu mereka berdoa kepada para nabi atau kepada para malaikat atau kepada para wali yang sudah meninggal dunia dengan harapan doa mereka diteruskan kepada Allah. Padahal disebutkan para ulama man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara? Kemudian dia berdoa kepada para perantara tersebut Bertawakal kepada mereka dan memohon syafaat kepada mereka Maka dia telah kafir menurut kesepakatan ulama Artinya tidak ada perbedaan pendapat Ulama seluruhnya sepakat Tapi Sebagian orang malah menganggap itu ibadah Coba jemaah sekalian perhatikanlah Sampai di mana derajat kebodohan ini Ulama seluruhnya sepakat menjadikan para wali sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah yang mereka sebut dengan tawasul itu adalah kesyirikan. Tapi sebagian orang yang mengaku muslim menganggapnya sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan yang mengajari mereka itu adalah orang yang mereka anggap tokoh agama mereka kiai mereka, ustadz mereka yang mengajar. Subhanallah. Inilah kenyataannya. Maka hendaklah kita pahami ilmu terpenting yang paling wajib untuk kita pelajari, yang paling besar kedudukannya adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid secara khusus dan ilmu agama secara umum. Namun apa yang terjadi jemaah sekalian? Ternyata banyak orang lebih mementingkan ilmu dunia. Jangankan orang-orang kafir, tidak sedikit kaum muslimin lebih mementingkan ilmu-ilmu dunia daripada ilmu agama. Seakan-akan ilmu agama itu hanya pelengkap saja, bukan yang utama. Yang utama yang perlu diperjuangkan, yang perlu diperjuangkan selama enam tahun di SD, Tiga tahun SMP, tiga tahun SMA, sampai di perguruan tinggi, bahkan sampai S2 dan S3 dengan mengeluarkan biaya besar dan membuang atau mem, apa namanya menghabiskan waktu yang tidak sedikit hanyalah untuk ilmu dunia saja. Ilmu agama nggak perlu sampai seperti itu. Ya cukup taklim sepekan sekali datang di masjid. Ya, Gak perlu susah-susah payah untuk mempelajari ilmu agama. Gak perlu berusaha menghafal ayat-ayat Al-Quran. Cukup dengar Ustaz sampaikan, sudah. Yang penting tahu. Gak perlu berusaha menghafal hadis, Gak perlu mencatat karena hafalannya kuat. Ini untuk ilmu agama. Gak serius. Tapi ilmu dunia begitu serius. Kalau Pak Profesor lagi menerangkan, serius sekali mencatat. Kalau enggak, takut ditegur. Enggak ada yang main HP. Takut ditegur sama Pak Profesor. Itu untuk ilmu dunia, serius sekali. Tapi untuk ilmu agama, tidak seperti itu. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, Inna Allah yubgidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang pintar dalam perkara dunia, cerdas di dalam masalah-masalah dunia. Tetapi pada saat yang sama dia bodoh dengan perkara agama, dengan persoalan-persoalan akhirat. Artinya bukan terlarang mempelajari ilmu dunia. Tetapi jangan sampai kita melalaikan yang jauh lebih besar daripada itu, ilmu agama, terutama ilmu tauhid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita, Allah benci setiap orang yang pintar dalam masalah dunia, hebat dia begitu menguasai dalam bidangnya, dalam bidang dunianya. Dalam bidang kedokteran dia begitu ahli, dalam bidang teknik dia begitu ahli. Tapi pada saat yang sama dia bodoh dengan perkara akhirat. Dia tidak mengetahui bagaimana mentauhidkan Allah dengan sebenarnya. Dia tidak mengetahui mana saja yang termasuk kategori syirik yang perlu dia jauhi. Dia tidak mengetahui bagaimana wudhu yang benar, bagaimana solat yang benar, bagaimana puasa yang benar. Ini jamaah sekalian. Kemudian pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari kisah ini. Jamaah sekalian, di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita amalan sebesar apapun, sebanyak apapun, tanpa mentauhidkan Allah tidak ada apa-apanya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ibadah-ibadah sebanyak dan sebesar apapun, namun disertai dengan dosa kesyirikan, tidak ada manfaatnya. Lihatlah Abu Talib, mungkin sampai kita mati, jasa-jasa kita kepada Islam nggak akan sebesar Abu Talib sampai kita mati nggak ada apa-apanya jasa-jasa kita dibandingkan dengan Abu Talib tetapi jemaah sekalian ternyata jasa besarnya tersebut perjuangannya bersama Rasulullah SAW bahkan keyakinannya bahwa Nabi SAW itu benar dia yakin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar.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 Ini apa ini maksudnya? Oh syuruk. Bukan habis waktu pak? Bukan ya. Masih bisa lanjut? Iya. Iya. Kita lanjut sedikit ya. ya. Baik. Waktu syuruk artinya terbit matahari. Kalau gitu 10 menit lagi baru bisa sholat. Iya. Atau 15 menit. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita terhapus semua amalan kita apabila menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, para nabi pun diperingatkan sebagaimana dalam surat Al-An'am ketika Allah berbicara tentang para nabi dan rasul, maka Allah menegaskan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka menyekutukan Allah, terhapuslah segala amalan yang pernah mereka kerjakan. Itu para nabi dan rasul, apalagi kita. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari kisah Abu Talib ini adalah hubungan nasab atau hubungan dekat dan kekeluargaan yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa menolong seseorang apabila dia menyekutukan Allah. Ini kita masih pembicaraan tentang bahaya syirik. Abu Talib memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena dia menyekutukan Allah, maka tidak ada manfaatnya hubungan kekerabatannya. Jangankan kepada Abu Talib, kepada Fatimah putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menegaskan kepadanya, wa ya Fatimatu binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ugni anki min Allahi syai'a wahai Fatimah putrinya Muhammad silahkan minta harta yang aku miliki itu yang bisa aku berikan kepadamu tetapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah Subhanahu wa taala aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun ini kepada putrinya jemaah sekalian oleh karena itu, janganlah tertipu dengan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW atau yang mereka istilahkan dengan para habaib. Tetapi amalannya menyelisihi Rasulullah SAW. Kalau dia betul keturunan Nabi SAW, kemudian amalannya sesuai dengan petunjuk beliau, maka itu tentu tidak diragukan lagi satu hal yang baik dan perlu kita contoh. Tapi walaupun dia dianggap atau bahkan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun amalannya tidak sesuai petunjuk beliau, jangan kemudian kita tertipu. Jangan kemudian karena dia keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti semua yang dia amalkan kita anggap benar. Tidak boleh. Itu sama sekali tidak akan memberikan pertolongan kepadanya apabila dia sendiri menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Abu Talib yang memiliki hubungan nasab dan kekeluargaan yang sangat dekat bahkan berjasa besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memelihara beliau sejak kecil tetapi hubungan nasab itu tidak memberi manfaat kepadanya walaupun karena jasa-jasanya tersebut Abu Thalib mendapatkan pengecualian mendapatkan pengecualian yaitu azabnya dikurangi tetapi tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka 100%. Hanya dikurangi. Dikurangi itu pun bukan berarti menjadi tidak sakit lagi. Abu Talib merasa dialah orang yang mendapatkan azab yang terbesar. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam azabnya yang paling ringan. Tapi dia merasakan dan dia mengira ini adalah azab yang paling dahsyat yaitu dua sandal dari api yang dia kenakan sampai membuat otaknya itu mendidih dan dia merasa sudah nggak ada orang lagi yang lebih berat dari dia dalam mendapatkan azab ini padahal dia justru yang paling ringan ya kemudian jemaah sekalian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari kisah ini kisah ini menunjukkan kepada kita bahaya taklid buta terhadap semua warisan budaya nenek moyang. Ini bahaya sekali. Mewariskan semua budaya dan kebiasaan-kebiasaan dari orang tua kita. Ini adalah salah satu yang dapat menghalangi umat manusia untuk mendapatkan hidayah sebagaimana orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Mereka mengatakan, "Bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana." Bahkan kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Ini jemaah sekalian, prinsip yang salah besar. Apa saja warisan nenek moyang harus dipertahankan, nggak peduli itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Maka ketika Abu Talib yang sebenarnya sudah yakin ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar dan hampir-hampir saja dia beriman, tiba-tiba dia diingatkan oleh kebesaran nenek moyangnya. Apakah kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Maka jamaah sekalian menghormati nenek moyang secara berlebih-lebihan menghalangi kita mendapatkan hidayah. Bahkan itulah sebab terjadinya kesyirikan pertama kali. Terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi ini diakibatkan usaha mengikuti kebiasaan nenek moyang dahulu. Yaitu pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Pertama kali meninggal orang-orang soleh di kalangan mereka. Kemudian syaitan mendatangi kaumnya dan mengatakan, buatlah patung-patung dan beribadahlah di kuburan-kuburan mereka. Dan patung-patung itu namakan sesuai dengan nama mereka. Maka mereka lakukan. Ketika itu belum disembah. Bahkan sampai berlalu masa yang cukup panjang sehingga mati satu generasi yang membuat patung tersebut. Mati semuanya. Mereka tidak menyekutukan Allah. Nanti datang generasi berikutnya, kemudian iblis datang lagi kepada mereka dan mengatakan, "Dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut." Itulah awal terjadinya kesyirikan. Karena usaha mengikuti kebiasaan nenek moyang. Walaupun pada hakikatnya ketika itu nenek moyangnya nggak menyembah, cuman mereka yang buat patung. Jadi mereka lah yang membuat generasi berikutnya terjerumus di dalam kesyirikan. Jadi ini bahaya jemaah sekalian. Tetapi apabila warisan budaya atau adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada masalah dipertahankan. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan kadang dianjurkan untuk dipertahankan. Namun kalau dia bertentangan dengan syariat, apalagi mengandung kesyirikan dan kekufuran, jangan ragu-ragu untuk dibuang. Jangan ragu-ragu untuk dibuang. Iya. Kalau ada yang mengatakan, ini kan amalan orang tua orang tua kita dahulu, maka kita katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih tua dari mereka. Ya, amalan beliau yang lebih pantas untuk kita lestarikan. Baik. Kemudian jemaah sekalian pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari kisah ini. Bahayanya berteman dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk terutama buruk akidahnya, rusak tauhidnya, rusak ibadahnya, demikian pula akhlaknya. Inilah yang terjadi pada Abu Talib. Gara-gara masih terus menjaga hubungan dengan Abu Jahal dan teman-temannya yang musyrik lainnya, sampai wafatnya mereka masih bersamanya dan menghalanginya untuk beriman kepada Allah. Dan mungkin juga karena segan kepada mereka, demi menjaga hubungan baiknya dengan mereka, dia tidak mau beriman. Ini jamaah sekalian bahaya berteman dengan orang-orang yang jelek. Oleh karena itu, perhatikan anak-anak kita dengan siapa mereka berteman. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama sahabat terdekatnya. Maksudnya bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya sedikit banyak dipengaruhi oleh sahabat terdekat. Maka lihat-lihat siapa yang kalian jadikan sahabat dekat kalian. Jadilah, jadikanlah sahabat dekat kita para penjual minyak wangi. Kalau kita tidak membeli minyak wanginya, kita sudah dapat wanginya. Dan jauhilah para tukang besi. Kalau kita nggak dapat besinya, kita dapat asapnya dan baunya. Ini bahaya. Bahaya teman duduk yang jelek seperti itu. Sedikit banyak pasti memberikan pengaruh. Maka bertemanlah dengan orang-orang baik. Jadi ini adalah faktor terpenting untuk mendapatkan hidayah. Di antara faktor terpenting untuk mendapatkan hidayah dan juga untuk menjaga hidayah. Betapa banyak orang sudah taubat tapi masih berteman dengan teman-temannya dulu yang suka berbuat maksiat. Akhirnya kambuh lagi. Harusnya dia menjauhi mereka sejauh-jauhnya. Terserah mereka mau bilang apa. Karena yang lebih penting untuk dijaga adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia menjaga hubungannya dengan manusia tetapi dia membuat Allah murka kepadanya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari kisah ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti kita juga. Beliau tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat rububiyah maupun uluhiyah. Beliau tidak sedikit pun bisa memberikan manfaat atau menimpakan mudarat kepada kita, bahkan kepada diri beliau sendiri. Tidak sedikit pun. Buktinya apa jemaah sekalian? Ternyata keluarga beliau yang terdekat, bahkan yang sangat beliau cintai, tidak sanggup beliau berikan hidayah Menunjukkan apa jemaah sekalian? Beliau tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Ya. Oleh karena itu, kisah ini menunjukkan batilnya orang-orang yang memiliki ketergantungan hati atau tawakal dan bersandar hati mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya bersandar hati kita dan bertawakal hanya kepada Allah yang satu saja. Karena itu ibadah. Tawakal itu ibadah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal. Kalian bersandar hati kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi sampai berdoa kepada beliau. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, juga termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini. Hikmah yang sangat besar yang bisa kita petik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyesatkan Abu Talib sampai di akhir hayatnya? Agar jangan sampai kita mengikuti miliaran manusia yang telah menyekutukan Allah dengan nabi mereka dengan nabi mereka. Kenapa jamaah sekalian? Karena nabi mereka ini Allah berikan sejumlah keistimewaan. Dengan sebab itulah mereka menyekutukan Allah dengan beliau. Sebab menghormati beliau terlalu berlebihan. Dan itu dilakukan oleh miliaran manusia sampai hari ini jemaah sekalian, yaitu orang-orang Nasrani. Ya, ini diantara hikmahnya. Allah ingin menunjukkan kepada kita Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Jangan kita perlakukan beliau seperti orang-orang Nasrani memperlakukan Nabi Isa alaihi salam. Dan subhanallah betapa banyak orang yang menyekutukan Allah di hari ini dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan bahkan mereka dianggap sebagai orang-orang pintar atau orang-orang modern yang tinggal katanya di negara-negara modern. Namun pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang paling bodoh karena menuhankan manusia yang sama-sama lemah seperti mereka. Iya. Ini yang ingin Allah ingatkan kepada kita dalam kisah ini. Jangan sampai kita perlakukan Rasulullah SAW seperti umat Nasrani memperlakukan Nabi Isa alaihi salam. Iya. Kemudian jemaah sekalian juga termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini. Apabila Rasulullah SAW. Orang yang kedudukannya sangat dekat dengan Allah, yang sangat dicintai oleh Allah, ternyata tidak patut kita persekutukan dengan Allah, sebab beliau tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat rububiyah, tidak bisa mendengarkan doa kita, tidak bisa mengabulkannya, tidak pula sifat-sifat uluhiyah. Maka beliau tidak pantas dipersekutukan dengan Allah, maka tentu selain beliau lebih tidak pantas lagi. Siapa selain beliau? Para malaikat. Para nabi yang lain. Apalagi yang sudah jelas-jelas derajatnya lebih rendah daripada beliau. Yaitu para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang penyimpangannya sudah sangat parah. Mereka mengatakan wali-wali mereka lebih mulia daripada para nabi dan rasul. Nah, ini sudah parah sekali. Ya. Mereka mengatakan wali-wali mereka lebih mulia daripada para nabi dan rasul alaihi Tentunya itu batil. Para nabi adalah orang-orang yang paling Allah cintai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Tetapi tetap saja beliau tidak pantas dipersekutukan dengan Allah. Kalau begitu, para wali lebih tidak pantas untuk dipersekutukan dengan Allah. Iya. Oleh karenanya jemaah sekalian, kisah ini juga menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak tahu perkara gaib. Beliau nggak tahu kalau akhirnya Abu Talib akan mati dalam keadaan kafir. Maka beliau terus berusaha mengajaknya untuk masuk Islam. Demikian pula jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari kisah ini adalah betapa besarnya usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Beliau mendakwahi Abu Talib Sejak awal beliau diutus menjadi seorang Rasul Sampai di hari-hari terakhirnya Abu Talib Sampai menjelang wafatnya Beliau masih berdakwah kepadanya Iya Jemaah sekalian Wajib kita berdakwah Sebagaimana Rasulullah SAW berdakwah Terutama kepada keluarga kita Jangan sampai kita berusaha mendakwahi orang lain tapi keluarga kita sendiri kita sia-siakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mendakwahi keluarga beliau diantaranya kepada Abu Talib. Iya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bolehnya menjenguk orang musyrik yang sakit. Terutama apabila bertujuan untuk mendakwahinya. Dan subhanallah Abu Talib dijenguk dalam keadaan sakit kemudian diajak masuk Islam. Akhirnya dia tidak mau masuk Islam. Orang Yahudi, ada anak muda Yahudi, bukan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan mengajak dia masuk Islam, ternyata dia mau. Maka dia selamat dari api neraka. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada pelajaran penting lain yang bisa kita petik dari kisah ini, yaitu indahnya nikmat hidayah dan betapa besarnya nikmat hidayah ini yang perlu kita syukuri dan perlu kita jaga, jangan sampai hilang dari diri kita. Jamaah sekalian, coba kita renungkan kisah Abu Talib. Abu Talib adalah keluarga dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. sangat menyayangi beliau dan membela beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga menolong agama Islam serta yakin apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran tetapi Allah tidak berikan hidayah kepadanya demikian pula orang-orang musyrik Quraisy secara umum jauh sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul, mereka yakin ini orang jujur. Enggak pernah dusta, enggak pernah menyakiti hati orang. Bahkan mereka menggelarinya dengan Al-Amin yang terpercaya. Tetapi ketika pertama beliau berdakwah kepada mereka secara terang-terangan, sebelumnya beliau berkata kepada mereka, "Apa pendapat kalian kalau saya mengatakan di pagi ini musuh akan menyerang kalian tiba-tiba atau di sore hari. Mereka mengatakan kami pasti percaya, padahal itu mustahil di masa itu. Mustahil di masa itu kalau musuh tiba-tiba muncul di pagi hari atau sore hari untuk menyerang. Karena pasti akan ketahuan sebulan sebelum sebulan musuh itu belum sampai di tempat tujuan itu sudah akan ketahuan di masa itu. Karena pergerakannya lambat, nggak seperti sekarang. Tapi mereka percaya kalau Nabi yang mengatakan itu. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya diutus kepada kalian untuk mengajak kalian beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan kalian. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Langsung mereka katakan, kamu pendusta besar, kamu penyihir, kamu sudah gila. Itu yang terjadi mayoritas kaum musyrikin Quraisy di masa itu. Ternyata orang-orang Arab di Madinah yang sebelumnya belum mengenal Rasulullah SAW tidak tahu kalau beliau ini orang yang sangat jujur dan Rasulullah SAW juga belum pernah berdakwah kepada mereka. Justru mereka yang satu persatu datang ke kota Makkah untuk masuk Islam orang-orang kafir Quraisy yang diajak masuk Islam dan sudah mengenal beliau dan tahu pasti kejujurannya justru nggak mau masuk Islam. Bahkan orang-orang yang kemudian menjadi sahabat Ansar ini mereka dahulu suka diancam oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengancam mereka. Ketika terjadi perselisihan atau peperangan di antara mereka, maka orang-orang Yahudi berkata, "Tunggulah kalian sampai datang nabi akhir zaman. Maka kami akan memerangi kalian bersama nabi tersebut dan kalian pasti kalah." Ternyata apa yang terjadi jemaah sekalian? Setelah nabi itu diutus, yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, malah mereka yang nggak mau beriman, yang mereka ancam ini yang beriman. Yahudinya nggak mau beriman. Bahkan mereka mengingkari, oh bukan ini yang kami tunggu, ada yang lain. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal beliau, mengenal Rasulullah SAW seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Artinya mereka tahu betul beliau ini seorang nabi. Tapi mereka tidak mau beriman. Justru yang mereka ancam ini mereka lah yang beriman. Jemaah sekalian, ini semuanya menunjukkan betapa Allah memberikan hidayah bagi siapa yang Dia kehendaki. Sekarang bandingkan dengan diri kita. Kita tidak mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil, artinya tidak melihat langsung kondisi hidup beliau. Bahkan tempat tinggal kita begitu jauh dari negeri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan mungkin kebanyakan kita tidak memiliki hubungan nasab dengan beliau tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan beliau dan juga mungkin kebanyakan kita tidak tahu bahasa yang beliau gunakan tetapi subhanallah dengan kasih sayang Allah tabaraka wa taala kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita beragama Islam tanpa ada satu perjuangan yang berarti seperti yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menunjukkan kepada kita jemaah sekalian nikmat hidayah ini sangat besar yang perlu kita jaga yang perlu kita syukuri semoga Allah menambahnya jemaah sekalian sesungguhnya masih sangat banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Abu Talib namun waktu membatasi kita mungkin sudah terlalu panjang barangkali saya cukupkan sampai di sini kalau masih ada waktu bisa lanjut dengan tanya jawab ya saya persilahkan silahkan Pak Assalamualaikum Baik. Istighatha itu artinya talabul ghaus. Meminta pertolongan kepada Allah dalam keadaan genting. Itu arti istighatha. Id rabbakum fastajaba Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah mengabulkan doa kalian, yaitu pada perang Badar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighatsah kepada Allah, maka Allah mengabulkan permohonan beliau. Itu arti istighatsah, memohon kepada Allah dalam keadaan genting. Maka barang siapa memohon kepada selain Allah seperti kepada para jin atau kepada para wali yang sudah meninggal atau kepada para nabi dan malaikat berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan ittastagitsuna rabbakum. Tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, menunjukkan istighatsah itu adalah doa. Dan doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu, di dalam al Quran Al Karim, Allah Subhanahu wa taala menegaskan Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Maka Allah menyatakan berdoalah kepadaku. Tidak pernah sekalipun Allah mengatakan berdoalah kepada fulan karena dia dekat denganku nanti dia yang akan teruskan doa kalian kepadaku. Tidak pernah. Demikian pula Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpesan kepada para sahabatnya kalau aku mati berdoalah kepadaku atau datanglah di kuburanku dan berdoa kepadaku nanti aku teruskan doa kalian kepada Allah. Enggak pernah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan demikian. Para sahabat pun tidak pernah mengamalkan demikian. Karena mereka memahami doa itu ibadah. Kalau mereka melakukan hal tersebut, maka berarti mereka telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjadikan perantara untuk berdoa kepada Allah tetapi dengan perantara agar diteruskan doa kepada Allah itu adalah kesyirikan menurut kesepakatan ulama seperti yang kita sebutkan tadi. Karena doa itu adalah ibadah. Tidak boleh ada perantara di dalam beribadah. Apa bedanya dengan orang-orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai perantara mereka, yang mereka istilahkan dengan juru selamat mereka agar selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka yang mereka sebut tawasul itu bukanlah tawasul yang benar, melainkan tawasul yang terlarang yaitu yang mengandung kesyirikan. Adapun tawasul yang benar itu ada tiga. Tawasul yang disyariatkan itu ada tiga. Yang pertama adalah bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Contohnya, seseorang berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dia panggil nama-nama Allah tersebut. Itu namanya tawasul. Dengan sifat-sifat Allah. Atau eh, dengan nama-nama Allah. Atau dengan sifat Allah. Allahumma birahmatika astagithu. Ya Allah dengan rahmatmu aku beristighathah. Dengan sifat rahmatmu. Ini yang pertama, ini yang paling baik. Sebagaimana firman Allah, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Ini tawasul yang benar, yang pertama. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Seperti kita mengatakan, Ya Allah, dengan keimananku kepadamu, ampunilah dosaku. Rabbana amanna faghfir Atau Ya Allah, dengan bacaan Al-Quranku ini, maafkanlah kesalahanku. Seperti kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua, kemudian masing-masing berdoa menyebutkan amal soleh yang mereka kerjakan. Maka Allah menolong mereka. Itu boleh. Kemudian yang ketiga, meminta doa orang soleh yang masih hidup. Kita datang kepadanya, minta didoakan. Ya, Pak Kiai, Pak Ustadz, tolong doakan saya. Ya, itu tawasul yang dibolehkan. Makanya para sahabat kadang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta didoakan. Tapi setelah beliau meninggal dunia tidak ada satupun riwayat yang sahih para sahabat kemudian berdatangan di kuburan beliau minta didoakan. Tidak ada lagi. Malah terjadi paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka mendatangi Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan. Kenapa mereka tidak datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Nabi lebih mulia daripada pamannya? Karena Nabi SAW sudah meninggal. Mereka datang ke apa namanya? orang yang masih hidup. Dan jemaah sekalian, tidak ada satupun riwayat atau hadis yang menunjukkan bahwasannya doa-doa kita itu mampu didengarkan oleh orang yang sudah mati. Bahkan Allah menegaskan, "Walau sami'u mastajabu lakum." Andaikan mereka mendengar pun, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Enggak ada satu riwayat yang menerangkan mereka bisa mendengarkan doa kita. Yang ada riwayatnya adalah dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Seperti mereka mendengarkan langkah-langkah kaki orang yang meninggalkan kuburan mereka. Itu saja ada dalilnya. Tapi kalau mendengarkan doa kita nggak ada dalilnya. Ya. Apakah dia punya jaringan khusus kita bisa telepon? Ya, nggak ada. Bahkan ada malaikat khusus yang bertugas untuk menyampaikan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau nggak mendengar. Ada malaikat yang bertugas menyampaikannya. Iya. Jadi yang mereka sebut dengan tawasul kemudian berdoa kepada selain Allah atau menjadikan para wali sebagai perantara untuk berdoa kepada selain Allah, maka itu disebut dengan tawasul syirki, tawasul yang syirik. Ada pula tawasul bid'ah, tawasul yang bid'ah. Seperti ucapan ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ini tawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan beliau namun berdoanya kepada Allah. Ini termasuk tawasul yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kesimpulannya ada tiga macam tawasul. Tawasul yang disyariatkan, tawasul yang syirik, tawasul yang bid'ah. Walaupun tidak termasuk syirik. Kemudian tawasul yang disyariatkan itu ada tiga bentuk sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Itu bid'ah. Enggak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Salawat nariah, Dari namanya saya sudah mengerikan itu. Iya. Salawat nar. Apa artinya nar? Neraka. Ya. Itu termasuk kategori bid'ah. Itu yang pertama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu Tidak boleh bagi kita menciptakan salawat-salawat khusus yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan para ulama menyebutkan salawat yang terbaik itu adalah salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca setelah tasyahud. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama Salli Taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Itu salawat yang terbaik. Kenapa kita tinggalkan yang terbaik? Kemudian kita beralih kepada yang tidak jelas, yang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk penyakit umat yang sudah jelas-jelas ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggalkan. Yang enggak jelas itu yang mereka amalkan. Iya, aneh sekali. Kemudian bisa jadi juga sebagian lapas-lapasnya itu mengandung kesyirikan mengandung kesyirikan. yang saya saya kurang menghafal. Cuman pernah saya baca ada sebagian lapasnya yang mengandung kesyirikan, yaitu meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat apa namanya? menyelesaikan semua permasalahan. Iya. Jadi paling minimalnya salawat-salawat tersebut, salawat nariah salawat badar, semua macam salawat yang tidak berdasarkan dalil, maka itu termasuk kategori mengada-ada di dalam agama tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di satu sisi. Belum lagi kalau mereka tentukan malam khusus. Itu juga mengada-ada dari sisi yang lain. Atau mereka lakukan secara berjamaah. Itu juga mengada-ada dari sisi yang lain. Atau mereka menentukan jumlah khusus Itu juga mengada-ada dari sisi yang lain Atau mereka hubungkan dengan kejadian khusus Seperti mau kejadian hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Isra Miraj beliau itu juga mengada-ada dari sisi yang lain. Jadi poin-poin mengada-adanya itu banyak, bukan hanya satu macam. Iya. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Selain Pak. Mohon dijelaskan tadi ada empat paman yang maju hidup ketika. Oh ya. Ya. Apakah itu juga yang pertama, yang kedua, apakah paman-paman itu juga termasuk ahli baik? Iya. Baik. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ahlul bait. Termasuk ahlul bait. Termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang masih hidup ketika beliau diutus menjadi rasul ada empat orang paman beliau yang pertama Abu Lahab. Yang kedua Abu Talib. Yang ketiga Al-Abbas. Yang keempat Hamzah. Ya. Ini empat paman beliau. Dan subhanallah dua yang kafir dan dua yang mendapatkan hidayah. Dua yang kafir ini namanya saja mengandung kekufuran dan dua yang mendapatkan hidayah namanya bagus. Jamaah sekalian, Abu Lahab siapa namanya? Abdul Uzza. Abu Talib siapa namanya? Siapa namanya Abu Talib? Abdul Manaf. Abdul Manaf. Ya. Al-Uzza dan Manaf bukan nama Allah. Dan mereka sandarkan penghambaan kepada dua nama ini. Ini nama yang syirik. Abdul Uzza, hambanya Uzza. Hambanya mana? Bukan hamba Allah. Ya. Ini dua paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang musyrik. Dari namanya saja sudah musyrik. Dua yang lain yang mendapatkan hidayah, dua namanya bagus. Al-Abbas dan Hamzah. Al-Abbas dan Hamzah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Makanya Abu Lahab itu namanya nggak disebut dalam Al-Quran, tetapi yang disebut adalah kunianya Abu Lahab, karena hina namanya kalau disebut di dalam Al-Quran. Kemudian Abu Lahab ini benar-benar memusuhi Rasulullah SAW, Beda dengan Abu Talib. Tetapi demikianlah Allah memberikan hidayah bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Di akhir ayat yang kita sebutkan tadi itu semuanya memutus uh, keheranan kita. Mengapa Abu Talib besar jasanya terhadap Islam tapi nggak dapat hidayah? Allah tegaskan, "Wa alamu bil muhtadin." Allah yang lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah sudah kita jangan protes ya kita jangan merasa ini apa namanya kurang pas jangan jangan lancang terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala Allah tegaskan dia yang lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah iya barangkali demikian Pak wallahu silakan Assalamualaikum Baik. Meninggalkan sholat termasuk kekufuran. Walaupun ulama belakangan ada perbedaan pendapat Namun pendapat yang benar Meninggalkan sholat termasuk kekufuran Bahkan telah dinukil ijma sahabat Meninggalkan sholat termasuk kekufuran karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah." Batas yang memisahkan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dan berkata tabi'in yang mulia Abdullah bin Syakik rahimahullah, كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ada satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran selain salat. Maka ini semua dalil-dalil yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Kemudian ulama juga berbeda pendapat. Kapan dia dikafirkan? Apakah dia meninggalkan satu solat saja atau dua solat sudah pantas dikafirkan ataukah dia meninggalkan sama sekali atau kebanyakan solat baru dia dikafirkan ini termasuk perbedaan pendapat ulama yang dipilih oleh lajnah daimah yang diketuai oleh Syekh bin Bas rahimahullah hanya dengan meninggalkan satu solat itu bisa menyebabkan orang itu kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dalil-dalil yang menunjukkan kekafirannya itu tidak menyebutkan harus dia tinggalkan berapa. Berarti satu saja itu sudah cukup menyebabkan dia itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, artinya kalau sehari dia sholat enggak lima waktu, hanya empat atau hanya tiga, maka dengan sebab itu dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang namanya kalau dia orang kafir, kalau dia mati dalam keadaan seperti itu dia tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat. Sebagaimana yang Allah tegaskan, "Wa ma min hamimin wala syafi'in yuta." Tidak ada bagi orang-orang zalim tersebut kawan setia dan pemberi syafaat yang ditaati. Ya. Jadi ini peringatan bagi kita bahayanya meninggalkan sholat. Barangkali demikian wallahu alam. Masih ada waktu, Pak? Itu menurut pendapat Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Bas. Meskipun karena kemalasan. Gitu. Iya. Ulama eh, meninggalkan sholat itu ada dua macam. Yang pertama yang disepakati para ulama, yang kedua yang dikhilafkan. Yang disepakati para ulama apabila dia meninggalkan sholat karena menentang kewajiban sholat. Bahkan ulama sepakat walaupun dia sholat dia tetap kafir. Kalau karena dia menentang atau karena marah, karena nggak setuju nggak senang dengan kewajiban sholat, walaupun dia sholat dia kafir. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Memang yang dikhilafkan para ulama adalah yang meninggalkan sholat karena selain itu. Misalkan karena malas, karena alasan sibuk. Itu betul ulama khilaf. Tapi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, pendapat yang kuat adalah berdasarkan dalil-dalil. Dalil-dalil tidak membedakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakah faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Nabi SAW tidak mengatakan barang siapa meninggalkannya karena menentangnya dia kafir. Tidak. Nabi SAW mengatakan dalam bentuk yang umum. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Sehingga itu mencakup karena sebab apa saja dia meninggalkan maka dia kafir. Makanya jemaah sekalian tidak ada alasan sedikit pun bagi laki-laki untuk meninggalkan sholat kecuali dua perkara, kecuali dua hal. Karena sudah gila atau sudah patut disolatkan. Ya. Itu bagi laki-laki. Adapun kalau dia lupa, kalau dia ingat harus dia kerjakan. Kalau dia tertidur, dia bangun harus dia kodok. Dalam keadaan perang, dalam keadaan aman, tetap wajib sholat. Dalam keadaan mukim, dalam keadaan safar, tetap wajib sholat. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, mau mati sekalipun, tetap wajib sholat. Nggak ada alasan. Kecuali dua hal tadi. Sudah gila atau sudah mati. Adapun bagi wanita, haid dan nifas. Ya, ditambah haid dan nifas. Selain itu nggak ada alasan. Iya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Wajulat lil ardu masjidan wa tahura fa ayyuma min ummati adrakathu shalah falyusalli Allah telah menjadikan untukku bumi ini seluruhnya sebagai tempat ibadah dan alat untuk bersuci maka siapa saja dari umatku yang telah masuk waktu sholat adalah dia sholat dia nggak bisa beralasan masjid nggak ada atau nggak ada air dia bisa tayamum ya bumi ini seluruhnya adalah masjid Baik. Hikmahnya adalah kita mendoakan mereka. Adapun mereka mendengarkan atau tidak, saya belum tahu dalil yang menunjukkan mereka mendengarkan. Ya. Tapi hikmahnya adalah mendoakan mereka. Salam itu kan doa. Salamnya di situ kan juga mengandung doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Nas'alullaha lana bikum nas'alullah lana wa lakumul afiyah wa nahnu insyaallah bikum lalahikun. Ya kan? Itu mengandung doa. Ada lafaz doanya di situ, keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan mukminin dan muslimin. Kami memohon untuk kami dan kalian keselamatan dan kami akan menyusul kalian insyaallah. Iya. Jadi doa untuk mereka. Tidak ada dalil mereka mendengarkan. Wallahualam. Silakan Pak. Assalamualaikum. Ya, iya. betul. Itu riwayat yang sahih. Dan itu ada dalilnya. Itu ada dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada orang-orang musyrik yang dilemparkan di dalam satu sumur korban perang Badar. Ya. Apakah kalian telah mendapatkan apa yang telah diancamkan oleh Rabb kalian itu Nabi SAW berbicara kepada mereka. Dan itu ada dalilnya. Adapun apakah mereka itu mendengarkan doa kita, itu nggak ada dalilnya. Ya. Jadi dalil itu nggak bersifat umum. Hanya khusus di waktu itu. Hanya khusus di waktu itu. Ya. Katakanlah mereka mendengarkan. Mereka mendengarkan. Tapi Allah sudah menegaskan, walau sami umas tajabulakum. Andaikan mereka mendengarkan doa-doa kalian sekalipun, mereka tidak bisa mengabulkannya. Jadi tetap saja itu syirik. Walaupun mereka mendengarkan doa kita. Bahkan walaupun mereka bisa mengabulkan doa kita, tetap saja itu syirik. Yang namanya syirik ya tetap syirik. Ya, ada orang melakukan ritual pesugihan supaya kaya. Ternyata betul jadi kaya. Apakah menunjukkan perbuatannya itu benar? Tidak. Tetap saja syirik. Tetap saja itu dianggap syirik. Jadi walaupun mereka dengar, bahkan walaupun doa kita ternyata terkabulkan, kita pingin kaya, ternyata betul-betul jadi kaya, tetap saja itu termasuk perbuatan syirik. Ya, tidak menunjukkan amalan itu benar. Baik, barangkali demikian Pak Allah Silakan. Salam. Eh, mengirimkan bacaan Al-Quran untuk mayit itu memang khilaf ulama dan termasuk khilaf ulama ahlu sunnah. Ya, sebagian ulama berpendapat itu sampai kepada mayit dengan dasar kias, kias kepada amalan-amalan yang dinyatakan di dalam dalil sahih itu sampai kepada mayit. Contohnya apa sedekah? Kalau sedekah ulama sepakat amalan orang hidup, dia bersedekah dengan niat pahalanya untuk mayit, sepakat ulama. Karena ada dalilnya. Itu dibolehkan. Demikian pula haji, umroh, dan puasa. Itu ada dalilnya semua. Boleh dilakukan oleh orang yang hidup, tujuannya pahalanya untuk si mayit. Maka dikiaskanlah bacaan Al-Quran ke situ. Jadi tidak ada dalil bacaan Al-Quran secara khusus, hanya dikiaskan ke amalan lain. Ya. Pendapat yang benar bahwa hal itu termasuk mengada-ada di dalam agama karena tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, melainkan hanya kias-kias saja dan uh, itu tidak tepat, kiasnya tidak tepat. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu rahimahullah di dalam tafsir beliau bahwa itu kias yang uh, kurang tepat di dalam permasalahan ibadah tersebut. Iya, tidak ada dalilnya. Bersamaan dengan itu, kita semuanya mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah orang-orang yang sering membaca Al-Qur'an. ya kan? Rajin sekali membaca Al-Qur'an. Tetapi tidak ada satupun riwayat bersamaan dengan rajinnya mereka membaca Al-Qur'an, tidak ada satupun riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat meniatkan bacaannya dikirim untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, tidak di kuburan, tidak pula di rumah. Ya, jadi pendapat yang lebih tepat insya Allah adalah hal itu tidak disyariatkan. Hal itu tidak disyariatkan termasuk mengada-ada di dalam agama. Dan harus kita bedakan antara membacakan Al-Quran dan mendoakan. Mendoakan misal kita mengatakan, Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia. Itu beda dengan kita mengirimkan bacaan Al-Quran. Ya. Jadi betul itu termasuk perbedaan pendapat ulama. Namun pendapat yang kuat insya Allah adalah hal itu tidak disyariatkan. Karena tidak ada dalil yang sahih, yang tegas, yang menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Ya, wallahu alam. Apa itu? Wakaf. Wakaf Al-Quran. Ya. Iya. Iya. Ketika dia wakaf Al-Quran Itu sudah amal jariah Kalau kemudian ada yang baca Amalnya bertambah lagi Ya Jadi walaupun gak ada yang baca Insya Allah tetap dia dapatkan amalannya Kita oh, Kita wakafkan Al-Quran untuk niatnya untuk orang tua kita. Itu boleh, itu termasuk kategori sedekah. Wakaf termasuk kategori sedekah. Iya. Kemudian, apabila si anak membaca Al-Quran, otomatis pahalanya mengalir ke orang tuanya. Gak perlu dia niatkan, ini bacaan khusus saya kirim untuk orang tua saya, gak perlu. Seluruh Al-Quran yang dia baca, bahkan seluruh amal soleh yang dia kerjakan, otomatis mengalir ke orang tuanya dan juga mengalir ke semua guru-gurunya yang pernah mengajarkannya. Ya. Kenapa? Karena itu adalah hasil usaha mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laisa lil insan illa ma sa'a." Manusia tidak akan mendapatkan balasan kecuali sesuai dengan usahanya atau apa yang dia usahakan. Maka anak kita adalah hasil usaha kita. Jadi otomatis mengalir pahalanya baik ketika orang tua kita masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Iya. Jadi jangan khawatir sampai insya Allah. Iya. Pak saya mau menanyakan apakah bid'ah itu termasuk syirik? Bid'ah itu ada dua macam. Ada yang sampai pada derajat kesyirikan, ada yang tidak sampai pada derajat kesyirikan. Jadi tergantung bid'ahnya. Orang yang apa namanya datang di kuburan para wali kemudian berdoa kepada para wali itu bid'ah juga dan juga kesyirikan itu adalah bid'ah yang syirik iya kemudian orang yang menciptakan lafaz-lafaz khusus di dalam berdoa atau dalam berzikir atau menentukan jumlah tertentu dalam berzikir atau menentukan hari-hari tertentu yang tidak berdasarkan dalil atau berzikir secara berjamaah dengan membentuk sebuah kor. Ini semuanya bid'ah, tapi tidak termasuk syirik. Tidak termasuk kategori kesyirikan. Iya. Jadi tergantung bid'ahnya seperti apa. Ada yang mengandung syirik, ada yang tidak. Dan melakukan haul setiap tanggal kematian orang tua kita berkumpul untuk melakukan pengajian mengingat kematian orang tua termasuk perbuatan syirik atau dibolehkan dengan niat untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Ini termasuk bid'ah tapi tidak termasuk syirik. Ini contoh. Uh, yang disebut dengan haul, yaitu merayakan hari kematian atau berkumpul di setiap hari kematiannya, ini termasuk kategori mengada-ada di dalam agama, termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun maksudnya baik, meskipun di dalamnya melakukan hal yang baik, tetapi tetap saja itu termasuk kategori bid'ah mengada-ada tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah memperingatkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahu radun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami amalan tersebut tertolak. Jadi percuma saja. Percuma saja kita melakukannya amalan tersebut tertolak. Bukan hanya percuma, kita juga mendapatkan dosa. Karena setiap bid'ah itu sesat. Seperti kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhdathatil umur." Hati-hati kalian dengan perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi ini enggak main-main, ini bahaya. Iya. Maka ini termasuk bid'ah walaupun tidak termasuk kategori syirik. Iya, barangkali demikian wallahu alam.